Dan itu menjadi tanda kebaikan yang Allah harapkan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka kata Hafiz bin Hajar rahimahullah, berarti ketika ada orang yang tidak tertarik untuk belajar ilmu-ilmu agama, berarti dia terhalang dari berbagai kebaikan. Maka ini merupakan kenikmatan dari Allah. Seseorang mendapat petunjuk untuk tertarik belajar agama sehingga ibadahnya semakin benar sesuai dengan yang Allah harapkan. Terlebih ketika kita bisa mengkhususkan waktu belajar tentang wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan sebuah kenikmatan. Bagaimana seorang mempelajari perkataan yang disampaikan oleh orang yang kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pernah salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah beliau ini disebutkan oleh para ulama sering duduk di rumahnya untuk mendalaah mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebagian orang mengatakan ala tastauhish antum tidak khawatir tidak takut tidak bosan dengan kebiasaan Anda duduk di rumah sendirian hanya membaca seperti itu. Beliau mengatakan, "Wa kaifa astawhish wa ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi." Bagaimana aku akan merasa terasing, bosan sementara aku sedang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau betul-betul menikmati pelajaran bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu nasihat yang disampaikan seorang ahli hadis pula yaitu Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man talaba hadzal hadis kama jaa huwa sahibu sunnah." Barang siapa yang ingin mempelajari sebuah hadis sebagaimana dia datang dari awalnya, maka dia adalah seorang ahlu sunnah. Maka orang bertakwa, orang yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang erat dengan hadis-hadis beliau, orang yang tertarik untuk mendalami, menerima, berusaha mengamalkan titah dan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi ciri, menjadi simbol dan perilaku yang betul-betul tercermin pada seorang yang sedang belajar ilmu hadis. Salah seorang ulama yang bernama Abu Asim An-Nabil, beliau mengatakan, "Man talaba hadis faqad talaba a'la umuriddin. Barang siapa yang pelajari peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat beliau berarti dia telah mempelajari sebuah pembahasan yang paling tinggi dalam agama. Fayajibu an yakuna khairan nas, maka sudah sepantasnya dia menjadi orang yang paling baik. Maka ikhwan sekalian, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ketika kita berusaha mendalami, mempelajari hadis yang disampaikan oleh orang yang paling kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kepada kita petunjuk, bimbingan dan kemudahan untuk mempelajari hadis-hadis tersebut sehingga kita semakin dekat dengan sunnah dan ajaran nabinya wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين